السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شكر الحمد لله pada hari ini di akhir dari bulan Safar kita dapat bersilaturahim kembali dan insya Allah besok kita akan memasuki bukan besok nanti malam kita akan memasuki satu Rabiul Awal bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini baiklah kalau tidak salah ini pertemuan ketiga. Pertama kita sudah mengungkap eh, pengantar daripada ma'rifatullah. Kemudian kita mengungkap bagaimana metode Al-Qur'an memimpin manusia sejak zaman Nabi Adam untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kita sudah bahas secara singkat metode akal Karena akal manusia bertingkat-tingkat Maka Al-Quran membimbing manusia Sesuai dengan tingkatan ilmunya Kemudian kedua Kita dibimbing juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Cukup untuk mengenal Allah melalui Asma'ul Husna yang di dalam hadis yang populer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah Allah mempunyai 99 nama siapa yang hafal 99 itu dijamin ahli surga Mulai dari Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Kudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar sampai kepada As-Sabur. Tapi sudah juga saya sampaikan kepada ibu dan bapak bahwa Asmaul Husna tidak terbatas. Ada satu riwayat lagi bahwa Asmaul Husna itu banyaknya seribu. Tapi kemarin sudah saya sampaikan bahwa sementara kita kenal 99 dulu tapi bukan itu batas daripada sifat Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna tidak terbatas tapi sementara kita kenal 99 dan Asmaul Husna ini satu metode untuk makrifat kepada Allah kedua untuk doa dan zikir doa dan zikir yang di dalamnya disebutkan nama-nama Allah yang indah, maka doa dan zikirnya itu akan menembus langsung kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, Asmaul Husna itu juga sebagai eh, sumber nilai akhlak. Karena bagi orang yang mengenal dan mengetahui bahasa Arab, Nabi mengatakan man ahsaha siapa yang menghafal asmaul husna itu dengan mengamalkannya tidak man ahfazaha kalau ahfadha siapa yang hafal cukup ar-rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'min ah itu hafal tapi kalau ahsa dia hafal 99 itu Kemudian dia implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Allah Ar-Rahman, dia harus juga sumber rahmat di tengah masyarakat. Kalau Allah itu Ar-Rahim, pemancar kasih sayang, maka dia juga harus memancarkan jiwa kasih sayang mulai di rumah tangganya, di masyarakatnya, di kantornya dan di mana saja dia berada di mana saat ini Rahman Rahim ini sudah sirna di bumi Indonesia. Karena yang kita nampak sehari-hari adalah kebrutalan, kekejaman, kerusuhan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kuliah ma'rifatullah ini kita kembalikan eh, jiwa Rahman Rahim ini. Dan demikian seterusnya Allah itu as-sabur, kita juga harus sangat sabar. Jadi 99 Asmaul Husna itu e, wajib diterapkan. e, diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dan inilah yang paling berat timbangannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita ungkap bahwa inti dari ma'rifatullah itu adalah akhlak inti akhlak adalah silaturahim dan inti silaturahim sebagaimana Rasulullah bersabda inna afdalal amal idhalus surur fi qulubil ikhwan amal yang paling berat timbangannya nanti di akhirat adalah memasukkan rasa kegembiraan kepada orang lain menggembirakan orang lain Nah, kalau kita ungkap lagi pintu-pintu surga yang tujuh bagi umat Muhammad, kalau pintu ini sudah ditentukan ahli salat, ini ahli puasa, ini ahli zakat, tapi bagi amal ini kata Nabi, silahkan pilih pintu mana yang ingin Anda masuki. Silahkan pilih pintu mana yang Anda ingin masuki. Begitu tingginya nilai menggembirakan orang lain. Menanamkan rasa kegembiraan. Dengan kata lain beramal soleh. Eh, kemudian kemarin kita sudah ungkap metode yang ketiga, metode ibadah. Sudah ya. Oh, tapi satu lagi, Asmaul Husna yang kelima adalah sumber kekuatan. Bagi orang yang sudah menyelami Asmaul Husna itu, itu akan diberi kekuatan-kekuatan oleh Allah di luar jangkauan akal manusia. Kekuatan ini dinamakan kekuatan spiritual. Jadi eh, Allah akan memberikan kekuatan kepadanya sebagaimana kita sudah ungkapkan bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam ketika dengan siapa murid-muridnya 12 orang untuk memperebutkan memelihara Siti Maryam kata Nabi Zakaria sudahlah kita pergi ke sungai Yordan saja dan kita membuang pena kita ke sungai siapa yang melawan arus maka dialah yang memelihara Siti Maryam nah, murid-murid Nabi Zakaria yang 12 dan murid Nabi Isa juga 12 ya. dan nabi-nabi semuanya adalah muridnya adalah 12 ya. e, semuanya hanyut tapi ketika Nabi Zakaria membuang pena untuk menulis kitab ini banjir ke sini ini melawan arus Rahasianya hanya pada Asma'ullahil A'zam. Nama Allah yang agung yaitu Al-Hayyul Qayyum. Ya, karena ini ulangan. Kemudian ketiga, kita sudah ungkap metode ibadah. Dan para ulama mengatakan metode inilah yang paling mantap. Karena metode ini dari pengamalan akan melahirkan pengalaman-pengalaman. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya pengamalan-pengamalan dan pengalaman mungkin terutama di kala haji ya, di kala haji punya pengalaman atau kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjutkan metode ibadah ini eh, baiklah kita melihat bagaimana kedudukan ma'rifatullah ini begitu penting. Ya. Kalau saya baca bukunya Imam Ar-Rifai, demikian juga Imam Abdul Qadir Al-Jilani, demikian juga bukunya Imam Al-Qusairi dan buku-buku yang lain mereka mengungkap termasuk juga Syekh siapa ini ulama besar dari Makassar eh, Syekh Yusuf Al-Makassari dalam kitabnya Sirrul Asrar, rahasianya rahasia. Nah, Sirrul Asrar, rahasianya rahasia bahwa inti dari ajaran Islam sejak zaman Nabi Adam adalah nah ini. Cuma sayang kita di Indonesia mempelajari Islam bukan dari pintu ini, tapi kita mempelajari Islam di Indonesia dari fikih, sehingga mereka ahli sholat, tapi mereka suka nipu. Mereka ahli sholat, tapi koruptor. Mereka ahli sholat, pasaya Mereka ahli sholat. Mereka pergi haji tiap tahun, tapi pulang haji korupsi lagi. Karena bukan dari pintu ma'rifatullah, hanya dilihat dari sholatnya saja. Kosong dari ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, kalau kita mempelajari ma'rifatullah, itu dibagi satu iman, tauhid. Jadi tauhid ini adalah setetes daripada makrifatullah. Kalau pernah mempelajari ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu aqaid atau ilmu usuluddin, nah, itu bagian dari makrifatullah dan itu dibagi tauhidul ilm dan tauhid amali Nah, tauhidul ilmi itu dinamakan ilmu tauhid. Jadi kalau kita mempelajari fikih ada ilmu fikih. Ya. Kalau kita mempelajari tafsir juga harus mempelajari ilmu tafsir. Mempelajari tauhid juga harus mempelajari ilmu tauhid. Jadi tauhid di sini dibagi tauhidul ilmi ini enteng surah Al-Ikhlas. Kalau baca surah Al-Ikhlas atau surah ini juga terkenal di kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir, surah At-Tauhid. Surah Al-Ikhlas itu terkenal juga dengan surah At-Tauhid. Ini ikhlas fil aqidah, ya. Ikhlas fil aqidah. Ini teoritis. Ah, tauhid amali fi'li yaitu surah Al-Kafirun. Kalau Al-Ikhlas itu kata Nabi sepertiga Al-Quran, Al-Kafirun seperempat Al-Quran. Jadi tiga kali baca Al-Ikhlas, khatam Al-Quran. <laughs> gitu. Ini pernah ada Rasulullah tata rucingan dengan para sahabat. Kata Nabi, coba kita pebalap-balap menghatamkan Al-Quran. Seluruh sahabat baca dari Al-Fatihah tapi Ali bin Abi Thalib hanya baca ikhlas tiga kali, langsung sor. Ya Rasulullah, saya sudah hatam. Kenapa begitu cepat? Ya, kan Rasulullah mengatakan Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Jadi setiga kali saya baca ya sudah hatam Quran. Nah, kata Nabi, kamu juara. <laughs> Jadi Ali juara. Dan dalam riwayat juga kalau kita baca hadis-hadis, Nabi pernah berpesan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, kalau mau tidur hendaklah kamu menghatamkan Al-Quran lebih dahulu. Fatimah protes, ya Rasulullah, bagaimana aku mau tidur menghatamkan Quran? Kata Nabi, baca saja Al-Ikhlas tiga kali. Kamu sudah hatam Al-Quran. <laughs> Nah, gitu. Jadi enak ini ya. <laughs> Hatam Al-Quran tiga kali hatam. <laughs> Gitu. Tapi bukan berarti menghatamkan keseluruhnya tidak perlu. Gitu. Tidak perlu ini. Nah, Al-kafirun ini tauhid amali. Praktek. Yaitu surah Al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'abdu. Nah, ini eh, pada zaman Rasulullah menyampaikan tauhid ini orang-orang kafir ya datang ya Rasulullah ya Ya Rasulullah, ya demi eh, keutuhan nasional, demi persatuan bangsa, ya coba mari kita eh, apa ya jangan nyinggung-nyinggung agama lain, ya tidak boleh nyinggung ini seperti ini Buya Hamka dulu zaman Bung Karno, ya ini beliau menyusun tafsir al-ikhlas kemudian dilarang beredar tafsirnya itu. Padahal hanya mengungkap kul huwallahu ahad Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Allah tidak berputra, tidak diputrakan. Tapi kemudian dilarang karena menyinggung agama lain ya Ini. Nah, ini pada zaman Nabi sudah diajak Rasulullah demi keutuhan nasional, demi persatuan bangsa, janganlah nyinggung-nyinggung agama lain, akidah lain, jangan. Kum, apa, seluruh ayat-ayat yang nyinggung agama lain itu didep sajalah, jangan. Ah, tapi turun Al-Qur'an, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna wa la ana 'abidun lakum." Ya sudah ini agama kami ini begitu itu. Silahkan agama kamu itu. Nah, agama kami di sini lam yalid walan yulad. nah kalau kamu yalid yulad ya silahkan <laughs> Ya, ini tauhid. Kemudian ada pembahasan dalam ilmu ma'rifatullah yang dinamakan at-tajrid. Tajrid itu akan membahas tentang ikhlas. Coba al-ikhlas, al-ikhlas di dalam sebuah kitab, ah, bukan sebuah kitab ulama Pakistan membahas dinul khalis ikhlas ada ikhlas dinul khalis enam jilid seperti Al-Quran Al-Quran satu jilid itu enam apa satu jilid itu seperti Quran tebalnya enam jilid itu membahas dinul khalis agama yang ikhlas ah ini saya simpulkan dari enam jilid itu saya simpulkan ikhlas satu fil aqidah. Ikhlas dalam aqidah ini dibahas dalam surah Al-Ikhlas. Lawannya syirik. Orangnya musyrik. Kedua ikhlas fil niat. Niat motivasinya harus ikhlas. Lawannya ria dan ujub. Kemudian ikhlas fil amal lawannya bid'ah. Ini ikhlas fil amal lawannya bid'ah. Ya, cuma sekarang eh, repotnya kita di Indonesia asal beda fikih langsung bid'ah. Nah, ini. Itu padahal fikih fikih tidak identik dengan sunnah Rasul. Fikih tidak identik dengan syariat. Karena fikih itu hasil ijtihad dan kita boleh berbeda ijtihad. Jadi ijtihad ini tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Cuma kita asal sudah berfikih itulah sunnah Rasul. Fikih yang beda dengan fikih kita langsung bid'ah ahli neraka. Nah, gitu. nah, ini repotnya ini. Jadi harus kita ketahui bahwa fikih tidak identik dengan sunnah Rasul, bukan syariat. Bukan fikih Syafi'i, bukan syariat Syafi'i. Fikih Hanafi, bukan syariat Hanafi fikih Wahabi bukan syariat Wahabi, itu faham. Mereka sudah berfaham, yang lain sudah beda semuanya. Neraka semuanya gitu. Neraka semuanya. Padahal itu fikih. Ya, jadi ini. Ya kembali kepada taj, apa? Ma'rif. At-tajrid ini ikhlas. Kemudian at-tafrid. At-tafrid itu dibagi taat, muraqabah, ikhlas lagi, kemudian khauf. Nah, coba di sebelahnya sedikit. Ini sebelum kita meloncat supaya ini kemana? Ini nih apa arti tajrid tafrid? Ya. Dalam buku Ma'rifatullah juga sudah dibahas. Ya. Jadi jarradu yadi tarik mengosongkan Eh, menurunkan dan menyangga. Jadi mengosongkan diri dari selain Allah dengan ikhlas. Itu yang dimaksud at-tajrid. At-tajrid. Ini mengosongkan dalam menempuh perjalanan menuju Allah. Tafrid. Farrada yufarridu tafrid. Di sini lahir istilah yang dinamakan halwat. Naun hartosna halwat? Ya, apa? berhalwat Ibu-ibu, naon hantosna halwat? Halwat artinya berdua-duaan. Jadi, halwat artinya berdua-duaan. Jadi, ya berdua-duaan. Ah, berhalwat di rumah Biasanya ada di rumah kita ada kamar khusus, kita di sana bisa berkhawat padua-duaan sarang Gusti Allah. Nah, gitu. Itu berhalwatnya. Eh, berhalwat di hutan, di tempat sepi enteng itu mah. <laughs> Gampang itu berhalwat. Rasulullah berhalwat di gua Hira 40 hari. Kemudian Nabi Musa berhalwat di Bukit Sinai. Itu tiga jam naik jalan kaki baru sampai kalau gunung Jabal Nur hanya setengah jam sudah. Sudah bisa enteng. Itu. Tapi nanti di dalam kuliah ma'rifatullah yang dituntut adalah berhalwat di Telkom. Gitu. Kita di kantor juga terus padua-duaan sarang Gusti Allah. Kita di jalan, di DPR, terus padua-duaan dengan Allah. Di jalan, terus berhalwat. Ini yang paling berat. Dan ini yang di Indonesia yang jarang terjadi. Dia hanya bisa ketemu Allah di Mekah. Tapi kalau pulang, tidak berkhawat berdua-duaan dengan Allah dan merasa diawasi, dilihat, diketahui setiap gerak dan amalnya. Jadi yang dituntut oleh kita itu yang dinamakan tafrid, mengosongkan dalam menempuh perjalanan menuju Allah selain Allah. Tapi kita halwat berdua-duaan dengan Allah. Bukan di tempat sepi, tapi dikala kita berada di telkom tugas kita berada di BUMN mana saja. Kita menjadi anggota DPR. Kita menjadi pejabat, jadi gubernur, jadi... sudah kak kita berhawat dan merasa padua-duaan dengan Allah. Sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat. Baik lahir dan batin. Karena Allah melihat dan mengetahui kita. Ini yang kosong di Indonesia sekarang ini. Ini yang hancur di Indonesia sekarang ini. Ya, terus ini gambaran singkat saja dulu. Kemudian kita lanjutkan metode ibadah. Kalau tidak salah sudah membahas ibadah ya. Singkat. Ya. Tingkatan ibadah. Oh ya. Jadi kita kembali lagi setelah ada gambaran oh ma'rifatullah itu <laughs> gitu ya. bukan hanya eh, apa termasuk dalam ilmu tauhid at-tafrid at-tajrid itu ada pembahasan secara khusus ah sekarang metode akal sudah kemudian kedua metode asmaul husna sudah ah ini nih coba itu itu itu tadi ah ini inti dari ma'rifatullah ini paling Masuk ke dalam akhlak, silaturahim. Ah, apa ini? Intinya apa? Menggembirakan. Inna afdalal a'mal idkhalus surur fi kulubil ikhwan. Ini yang dinamakan amal soleh. Ini yang dikatakan oleh Iqbal, kamu lahir ke dunia menangis, ketika meninggal dunia bikin seluruh dunia nangis karenanya. Jangan kita meninggal dunia numpung alhamdulillah guys nah, <laughs> itu. Jadi harus kita meninggal dunia orang pada nangis datang mengenangkan jasa-jasanya, amal solehnya. Ya. Terus Ya, kita sudah sampai kepada ibadah. Apa ibadah? Sudah kalau tidak salah Ya. Ini sudah. Ini sudah. Ini kita ada paket ini juga, cuma belum sempat saya menulis. Ah, sekarang tingkatan ibadah. Ya. Sebagaimana seluruh ajaran Islam itu nanti kita akan sampai kepada istilah yang dinamakan tertibut taslisiyah. Ya, di sini kan ada kursus bahasa Arab nih. <laughs> Tartib at-taslisiyah. Apa itu? <laughs> Tas tartibut taslisiyah, tertib yang tiga. Nah, di dalam Islam itu fikih itu kita akan menemukan tertibut taslifiyah. Nah, coba iman, Islam, ihsan. Apalagi yang tiga, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Syariat, tarekat, ma'rifat. Tiga juga. Dan nanti kita akan. Ah, ibadah juga. Nah, oh ini nih. <laughs> Iman, Islam, ihsan. Akwal, af'al, ahwal. Ilmu, alim, maklum. Nah, ini. Kemudian, ilham, wahyu, kasab Amma, khasa, uh, eh, khasasul khasas Al-mulk, al-malakut, al-jabarut, dikir lisan, dikir qalb, dikir sil, alam ukul, alam nasi, alam mahsus, ibadah, ubudiyah, abudah, kiblatul amal, kiblatul ilmi, kiblatul sir, iman, Islam, ayfan, ilmu, dan seterusnya. Ini akan kita bahas. Tiga. Dan tiga tiang itu lebih kuat mana dengan yang empat tiang. Dalam satu bangunan. Yang empat, ditinjau dari segala segi. Ini insinyur banyak di sini saya kira. Ada? <laughs> Kuat mana tiga dengan empat? <laughs> Kata bapak tiga. <laughs> Ditinjau dari segala segi. tiga itu lebih kuat dari empat. Bisa tanya ke dosen-dosen ITB atau ITB gitu. Tiga. Nah, itu di sana tiga juga. <laughs> Tiga atau empat tiangnya itu. Empat. Aduh. <laughs> Tiga gitu. Ya, jadi tertib lisiyah. Nah, Ini nanti ada tiga. Ini akan kita bahas nanti. Nah, sekarang ibadah. Ibadah, tingkatan ibadah juga tiga. Satu ibadah kedua ubudiyah, ketiga abudah. Jadi ibadah ha? ibadah ubudiyah abudah atau mulika tiga tingkat. Jadi yang selama ini kita tahu kan hanya kita diciptakan untuk beribadah itu satu gitu. Tidak manusia itu ber, fisiknya beda-beda, intelektualitasnya beda-beda, maka diberi tiga tingkat. Bagi orang yang mau naik, ya coba. Ibadah tingkat satu, kita lihat ibadah. Ya, tingkatan ibadah pertama, ini namanya ibadah. Kedua, ubudiyah. Nah, ini bagi orang yang tahu bahasa Arab, kalau ibadah ya ibadah. Kalau ubudiyah itu sudah watak, sifat automatically gitu, <laughs> itu sudah nah, itu sudah ubudiyah nah, sudah terikat dengan itunya sebagaimana ibu-ibu bapak-bapak belum azan sudah ada di masjid nah, nah itu itu sudah automatically ibadah juga ibadah dulu pertama tingkatan pertama ibadah ya ini untuk orang awam jadi untuk orang awam sudah asal dia ibadah, dia sholat, dia puasa. Ya sholatnya juga karena baru ilmu yakin, baru sekadar ilmu, ilmu-ilmuan gitu ya. Kemudian ah sekadar kewajiban. Eh kunaun ibu-ibu sholat ah ngelaksanakan kewajiban. Sekadar ngelaksanakan kewajiban, nuntut ilmu ah kewajiban. Gitu majelis taklim ah kewajiban gitu ya ah, karena kewajiban itu sesudah sholat baru plong nikmat Wah, nikmat itu sesudah sholat ah kalau yang kedua ubudiyah itu nikmatnya di dalam sholat eh, di dalam sholat dia merasa dan sedih kalau keluar dari sholatnya. Kalau ibadah koyong buru-buru anggus <laughs> karena sekadar ah kewajiban sudah sholat plong wah gembira luar biasa gitu <laughs> nah tapi di dalam sholatnya tidak merasa nikmat. Ah, itu bedanya gitu. <laughs> Itu namanya ibadah sekadar kewajiban, insidental, temporer. Kemudian sudah ada mujahadah, maksa-maksakan diri gitu. Jadi sholat teh hanya sekadar maksa maksakan wah maksakan baik tahajud namun tak maksa maksakan diri mah terjadi jadi gitu mau majelis taklim majelis taklim itu kuliah ma'rifatullah itu <laughs> marita ah itu sudah ah maksa maksakan diri <laughs> ya gitu ah itu iba, ibadah ah kemudian dia sudah ada ridho tapi unsur sekadar kewajiban kemudian sekadar dia melaksanakan itu memaksa-maksakan dirinya. Kalau tidak maksa-maksakan diri sudah. Ah, sedangkan kedua yang dinamakan ubudiyah, kedua ibadah dua ubudiyah, ubudiyah. Nah, itu sudah orang sudah naik tingkatannya, naik kelas. Ya, kalau tadi TKSD, nah ini SMP SMA gitu. Eh, ainul yakin sudah ilmunya sudah naik kemudian sudah ya kebutuhan yang tidak terpisahkan dengan dirinya sudah satu kebutuhan yang tidak terpisahkan bukan sekadar kewajiban kemudian di sini ada mukabil siap menanggung kesulitan kemudian di sini jiwanya sudah dermawan kepada Allah dia yakin bahwa kalau dia beramal soleh, dia mengerjakan perintah Allah sebelum di akhirat di dunia ini saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman khulafa uh, Bani Abbasiyah ada orang tua umurnya sudah 80 tahun dia tanam kurma puluhan hektar. Tanam kurma puluhan Khalifah sedang keliling-keliling, dia lihat aki-aki umur 80 tahun tanam kurma, langsung ditegur ake. Untuk apa tanam kurma? Tidak akan dapat dirasakan lagi buahnya. Kurma ini kan 15 tahun baru buahan. Kakek sudah 80 tahun umurnya. Coba tanam jagung aja lah kalau kita di sini. Tanam apa yang sebulan sudah panen. Tapi tiba-tiba si kakek itu menjawab satu jawaban yang terpancar jiwa keikhlasan yang luar biasa yang menembus kalbu khalifah. Hei anak, betapa banyaknya kenikmatan yang kita peroleh sekarang ini dari keringat orang tua-tua kita dahulu yang belum tentu orang tua kita dahulu merasakan jerih Nah, khalifah itu ahli filsafat juga. Jadi dia sudah lihat di situ terpancar dari jiwa si kakek itu. Saya tidak akan merasakan, tapi saya ingin berbuat amal soleh kepada generasi yang akan datang. Dengan ikhlas dia berbuat demikian. Si apa khalifah itu karena pancaran ikhlas yang memancar dari jiwa si kakek itu langsung ajudan beri hadiah 3000 dinar. Ya, 3000 dinar. Kalau ibu-ibu bapak-bapak pergi ke Kuwait, nah, satu 100 dinar di sana 330 dolar. jadi satu dinar Kuwait itu itu 330 dolar. Ya, satu dinar 3,3 <laughs> Saya kemarin masih ada dinar saya ganti di di mana di di Saudi Arabia satu dinar dua belas real. belas real. Ini beri hadiah tiga ribu dinar. Jadi seberapa? <laughs> Tiga ribu Beri hadiah tiga ribu dinar. Si kakek ini langsung menerima apa jawabannya? Coba Ananda mengatakan saya tidak akan panen, sekarang sudah panen. Ananda mengatakan tidak akan panen ini 15 tahun, saya sekarang sudah Subhanallah gitu. Iya, khalifah ini tertarik lagi jawaban si kakek itu langsung ajudan beri lagi 3000 dinar. Coba, kamu katakan saya tidak akan panen. Sekarang saya sudah panen lipat dua kali. Tapi Khalifah sudah pergi meninggalkan. Ah, itu menunjukkan amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas demi untuk berbuat jasa kepada kemanusiaan sebelum di akhirat. Di dunia ini saja akan dibalas oleh Allah SWT. Tapi ini sudah ini sudah ya, sudah sudah. Ya, berbakti kepada bangsa. Ya, jadi pandu ibuku jadi apa itu? Nyanyian-nyanyian kita itu sudah sudah sudah. Nah, amal Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi am apanya? Timbangan amalnya itu paling paling jadi tingkatan ubudiyah nah ini ainul yakin kebutuhan sirta kondisi mukabil kemudian jiwanya sudah dermawan kepada Allah. Ya, dermawan kepada bukan kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, oh, kalau mau ketemu dengan aku kata Allah dalam sebuah hadis kudsi, jangan engkau cari aku di Ka'bah Jangan engkau cari aku di masjid. Ubuhuni. fi du'afaikum. Kalau mau ketemu dengan aku, cari aku di tengah anak yatim. Cari aku di tengah orang-orang yang menderita. Cari aku di tengah orang-orang yang busung lapar. Sudah pemimpin kita Nah itu ma'rifatullah. Bukan mencari di Ka'bah, tapi cari di tengah orang-orang yang menderita. Saya kira kalau para bangsa kita sudah memiliki jiwa macam ini, sudah. Tidak ada yang busung lapar. Tidak ada yang. Masya Allah. Saya buka pesantren di Wakatobi. Ya. Sekarang baru 33 santri kita itu di sana sebulan 50 ribu. Sudah hidup. 50 ribu. Ya. Kemudian masih banyak juga ada juga yang belum sanggup ikut mesantren karena tidak punya uang lima. Saya tekan lagi, saya kirim dana untuk bubuk bubu itu nangkap ikan karena kita dekat dengan laut. Jadi santri-santri guru-guru ini bubu. Eh, ini nih 30 ribu satu buah orang dua dua orang dua orang sehingga dia tiap hari nangkap ikan cukup 30 ribu. 30 ribu sudah bisa hidup sebulan. Karena apa? Di sana makannya singkong yang diparut, kasuami namanya, seribu sah seperti ini seribu itu sudah dimakan oleh pagi, siang, sore. Jadi kalau sudah punya 30 ribu, dia beli itu, kemudian dia nangkap ikan di laut, tidak perlu lagi cukup ikan itu 30 ribu, dia bisa hidup sebulan. Saya di sana, Masya Allah. Orang DPR sekali makan di mana? Di Mulia Hotel 150 ribu. Sapiri. Di sana 50 ribu sudah hidup sebulan. Dan itu bangsa kita. Itu bangsa kita. Kita tidak narik satu sen pun juga dari santri-santri itu. Tidak narik satu sen pun. Ya, jadi cari aku kata Allah di tengah orang-orang yang miskin. Kalau sudah punya kelebihan rezeki, ya ingat sebelum di akhirat itu akan dibalas oleh Allah di dunia ini. Ya. Mau cerita lagi <laughs> kejadian gitu. ya? Iya. Ada pemuda kerjanya itu menjaga kebun kurma. Gajinya tiga potong roti sehari. Tiga potong roti. Ini kejadian. Tiga potong roti pagi dimakan siang sore. Suatu saat tiba-tiba datang seekor anjing. Anjing lapar sekali. Ekornya <laughs> sudah gini-gini. Langsung. Ah, ini tamu saya ini. Karena di kampung ini tidak ada pemilik anjing. Di kampung ini tidak ada pemilik anjing. Pasti ini anjing musafir. Ini tamu saya. Dia ingat hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka dia ber, ah, biarlah saya tidak makan pagi asal tamu saya. Roti disampaikan berikan kepada anjing. Tapi dasar <laughs> anjing gitu. Sudah makan satu, ekornya masih gini-gini juga. Dia mengerti juga bahasa anjing. Wah, anjing ini tamu saya masih lapar. padahal tinggal dua ini. Akhirnya, ah biarlah. Saya tidak makan siang asal tamu saya. Buang lagi, beri lagi satu. Satu roti. Ya dasar anjing sudah makan dua potong roti, ekornya masih gini-gini ke atas gitu. Ya itu tandanya masih minta, masih lapar. Akhirnya ah biarlah saya saum aja hari ini asalkan tamu saya. Maka roti yang ketiga dibuang sampaikan lagi. Ya habis setelah makan anjing itu Pak, pergi tanpa pamit gitu. Ya pergi tanpa pamit. Nah, tapi dari sebelah sana ada orang kaya yang terkenal koret luar biasa pada saat itu melihat peristiwa itu. Adegan ini, adegan ini dilihat. Mulai dari membuang roti satu ke anjing kedua ketiga, langsung dia datang. Jangan Nah kan ini Arab jadi bukan jam tapi gulam gitu. <laughs> ya gulam gitu. Nah, <laughs> ya gulam. Apa kerja anda di sini? Oh saya menjaga kebun kurma Pak Haji ini. Berapa gaji kamu? Saya dapat gaji tiga potong roti sehari. Kenapa rotinya saya lihat diberikan ke anjing? Oh itu anjing tamu saya. Kenapa kamu bilang tahu? Ya di kampung ini tidak ada pemilik anjing. Jadi itu anjing musafir. Saya ingat hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Saya memuliakan tamu saya. Saya berikan satu potong roti. Tapi sudah diberi satu roti, masih mau juga. Eh, saya berikan lagi, saya berikan lagi. Akhirnya, ya saya puasa saja hari ini. Saya puasa saja. Biar saya puasa saja hari ini. Wah, si koret tadi langsung tergerak hatinya. Si Ujang ini dugi saum, Sampai saum dia berikan ke anjing lagi. Saya kadang-kadang ada yang minta masih numpuk di rumah. Kok saya tidak mau memberi? Akhirnya tergerak hatinya. Eh, kebun kurma ini siapa punya? Oh itu Pak Haji di sana. Langsung datang Pak Haji, itu kebun kurma mau dijual nggak? Mau dijual nggak? Oh mau, <laughs> kalau ada yang mau beli, harganya paling-paling ya seribu dinar langsung. Kalau mau lima ribu dinar boleh. Lima kali lipat diberikan. Menjual tidak mau gitu ya, <laughs> karena tidak tidak ada niat untuk menjual. Ya. Kalau mau ribu dinar, boleh. Kan ini orang kaya, langsung tidak ditawar, dia langsung. Saya bayar. Tapi saya minta kuitansinya atas nama anaknya. ini. Kuitansi atas nama. Itu pembantu saya, biar pembantu bapak. Tapi mulai saat ini kebun kurma ini milik si Uj. Ini kejadian. Jadi amal soleh yang kita berikan untuk kemanusiaan dengan ikhlas sebelum di akhirat di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat ubudiyah ini jiwanya dermawan kepada Allah. Tapi Allah untuk siapa? Cari aku di tengah orang yang menderita. Cari aku di tengah orang-orang yang miskin. Cari aku di tengah orang-orang yang kekurangan. Ya. Sudah naik tingkat dua SMA. SMP, SMA. Nah, gitu. Tadi kan SD. TKSD gitu. Ini SMP, SMA. Ya, saya kira cukup ini saja. Kalau kita sudah naik ke ubudiyah, ubudiyah itu sudah eh, terikat oleh ya apa ini sifat. Ya saya kira kalau bahasa Inggrisnya apa? Automatically sudah sudah otomatis itu setiap ibadah itu sudah ya merasa gembira. Senang. Ya. Saya masih teringat luar biasa ketika ada teman Pak Kiai, coba keliling negara-negara ini, ini uang saya beri. Tiket sudah saya belikan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Saya diberikan tiket nah, ke Mesir, kemudian ke Sudan, sudah itu ke Syria, ke ke Iran, sudah itu ke Uzbekistan, Kuala Lumpur, terus pulang. Pak Kiai berangkat sendiri. Berangkat. Ya, saya cerita yang di Iran saja. Saya sampai ke Iran karena berangkat sendiri. <laughs> Nah, biasanya tiap masuk negara langsung ke kedutaan. Di mana orang Indonesia biasa di hotel mana di mana <laughs> gitu ya. Nah, tapi kalau di Syria di PPI saja di Mesir PPI di Sudan PPI gitu. Ya. Persatuan Pelajar Indonesia <laughs> gitu. Nya hijau wae sarang mahasiswa. Tapi sampai ke Iran itu di hotel San Seratin. Saya langsung ya sana. 55 dolar semalam. Baru semalam langsung ketemu dengan macam rektor ITB-nya lah. Anda dari mana? Saya dari Indonesia. E, mau berapa hari di sini di Teheran? Rencana 10 hari saya bilang. Di hotel mana Anda nginap? Ya di hotel Seratin. Berapa? Satu malam. Ya hotelnya aja 55 dolar. Eh, kalau mau pindah ke rumah saya. Tidak akan ditarik bayar satu sen. Saya senang kalau punya tamu. Saya merasa bangga dan merasa terhina kalau tidak punya tamu. Mikir, mikir, mikir, mikir. 10 hari, 550 dolar. <laughs> Lumayan gitu. <laughs> Pindahlah ke rumahnya. Sampai ke rumahnya tiga lantai. Lantai paling bawah. Hada khaslid. Ini khusus untuk tamu. Saya merasa hina kalau tidak punya tamu. Ini khusus untuk tamu. Anda kuncinya ini keluar masuk bebas, tidak mengganggu saya. Silahkan. Kalau dia ada, makan sama-sama. Kalau dia tidak ada, karena rektor <laughs> gitu ya, nah, sering keliling, nah, ibunya ngantar. Di sana sudah sedia kamar mandi, pemanas, pendingin, TV, pintu keluar gitu ya. Ya, Besoknya, ya saya ingin keliling-keliling, keliling-keliling Teheran, mau tahu ini, ini, ini. Saya keluar, ambil taksi, keliling-keliling sampai setengah hari. Waktu mau pulang, saya senang ketemu orang Indonesia. Kalau Anda mau ke rumah saya, saya gembira sekali. Oh ya, senang saja itu si supir itu, <laughs> si supir gitu. Saya datang, rumahnya juga tiga lantai si supir ini sama dengan rektor itu. lantai naik lantai dua, umi umi ada orang Indonesia sediakan makan, sediakan minum, gitu. umi umi. Gitu. Ya akhirnya saya ngobrol-ngobrol diberi makan diberi minum gitu. Eh mau pulang mau dibayar, tidak mau diterima. Si supir itu saya senang ketemu orang Indonesia. Langsung saya ingat ayah saya, ulah kala deet, ulah kala amal soleh jeng batur gitu. Kalau ada yang macam itu, beri hadiah anak-anaknya. Teringat pesan orang tua. Akhirnya saya keluar. Ada hadiah ini, hadiah, hadiah, hadiah, hadiah, hadiah. Dia tolak. Ini bukan bayaran, ini hadiah dari saya. Ini pesan ayah saya, jangan kalah amal soleh jeng <laughs> gitu berilah hadiah nah, akhirnya dia terima alhamdulillah saya pergi gitu tapi waktu pulang ke Kuala Lumpur karena di Mesir saya sudah beli kitab banyak kitab ini aduh uang sudah tipis ini akhirnya saya beli tas ini 5 kilo kitab diselendang lagi 5 kilo ketika naik di pesawat ada yang pakai dasi pakai jas langsung mari saya tolong Lalu saya bilang jangan, jangan saya malu. Tapi akhirnya masa saya mau beramal soleh Anda menolak? Akhirnya, Akhirnya, eh, ya sudahlah silakan gitu. Eh, sampai ke atas duduknya berdampingan lagi. Ngobrol-ngobrol. Mau kemana? Anda sebagai apa? Direktur perusahaan. Mau ke Kuala Lumpur. Karena saya tidak jadi ke Uzbekistan. Karena visanya duet sekali. Ini yang paling ini sampai ke Kuala Lumpur, dia ambil lagi. Saya tolong. Duh malu, saya malu. Ja, berilah kesempatan saya beramal soleh. Gitu. Kumaha kira-kira ibu? Sudah punya jiwa itu? <laughs> gitu. Ya dulu kan masih di Subang itu jauh itu dari bandara keluar itu jauh dia ambil lagi. Lima kilo <laughs> kitab itu. Nah, beri kesempatan saya beramal soleh. Pakai jaksi direktur. Nah, ini ini satu contoh bahwa orang yang pada tingkat ini jiwanya dermawan kepada Allah, mau suka menolong, membantu orang lain. Ya, tingkat tiga Woi, sudah jam satu <laughs> Tambah lagi. <laughs> Terakhirnya tingkat tiga. Abu Da atau ubud. <clears throat> Bahasa Arab tuh. Abu Da ubud atau mulika. Nah, sudah jiwanya sudah dimiliki oleh Allah. Nah, itu. Mulika khawasul khawas ini yang istimewa sudah hakul yakin ah nikmat dalam beribadah kalau tadi nikmatnya sesudah sholat pro luar biasa kalau ini sedih kalau keluar dari sholatnya sedih kalau keluar dari zikirnya sedih kalau keluar dari baca Al-Quran. Sedih kalau tidak punya tamu. Sedih kalau tidak ada lapangan untuk beramal soleh. Sehingga kalau ada lapangan amal soleh, dia merasa nikmat. Tidak pernah melewatkan untuk beramal soleh itu. Dan kalau ada orang beramal soleh, tidak mau eleh amal soleh je gitu. Tidak mau eleh amal soleh dengan batur. Nikmat tenggelam dalam rububiyah dan uluhiyah. Ini nanti pembahasannya bagaimana kita tenggelam dalam Asmaul Husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minun dan ini satu contoh saja tapi interen kita saja. Kalau kita sudah tenggelam dalam rahmania Allah, rahimia Allah, latifahnya Allah, wadudnya Allah, itu nanti akan kita lihat dan kita ketahui dosa manusia segede dunia kecil dibandingkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi intern kita saja. Jadi dosa manusia segede bumi dan langit ini dibandingkan rahman rahimnya Allah kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, betapapun orang ahli maksiat kalau sudah kita dalami rahman rahimnya Allah. Nah, tapi bukan untuk orang awam. <laughs> bukan untuk orang awam. <laughs> ya, tenggelam dalam rububiyah dan uluhiyah Allah. Ah, ini sudah musyahadah. Sudah menyaksikan Allah dengan mata batinnya terbuka tabir antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ruhnya sudah bertengger pada amar dan nahi Allah subhanahu wa ta'ala ini khawasul khawas mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak dalam saum sering mendengar metode Imam Al-Ghazali sudah pernah ke kampung Ghazali. <laughs> Saya baru tiga kali ziarah ke kuburan beliau di At-Tusi. Ya, at Ya. Jadi kalau ke Imam Ghazali itu kita dari Teheran terbang ke timur satu seperempat jam. Eh, sudah itu sampai ke Mashhad. Eh, di Mashhad baru 30 kilometer. Nah, kalau dari Mashhad kembali ke Teheran lewat darat, nanti akan ketemu kota Naisabur. Di situ tempat Imam Muslim, di situ Imam An-Nasai, di situ tempatnya ya saya anggap guru saya uh, Imam Al-Kusairi, ya, Imam Al-Kusair dan banyak ulama-ulama besar di sana. Kota Naisabur ya, Nei Sabur. Nah itu di kota itu ada kampung Arab namanya Nasa. Lahir ulama besar Imam An-Nasai. Nah, Imam Nasai di sana. Nei Nei Sabur. Ruhnya bertengger pada amar dan nahi Allah. Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid terkenal dengan Al-Baghdadi. Tapi dia orang sabur. Nah, naik Nesabur. Ah, kalau hasilnya yang terkenal yaitu apa? Nesabur. Virus. Virus yang terbagus seluruh dunia adalah dari Nesabur. Nesabur. Ya, kita sedang mau bikin paket ada rencana mau umroh plus Syria dan Iran. Nah, gitu. Kalau ada yang mau ke Iran, ya. Saya sudah keliling di sana sampai 5.000 km. Nah, cuma sayang kalau di sana keliling tidak pernah lihat rambut perempuan, <laughs> apalagi kelek. <laughs> Masuk kota, keluar kota, tidak pernah lihat rambut perempuan. Ya. Apalagi kelek perempuan tidak ada <laughs> gitu. Nah, kalau keluar Iran baru lagi. Nah, kalau ke Indonesia baru banyak di mana cengkareng bidadari bidadari. <laughs> ya, jadi inilah tiga tingkatan ibadah dan nanti kita akan bahas kalau ada kesempatan gitu ya karena biasanya kuliah macam ini suka Aduh Pak Kia terlalu berat gitu gitu. <laughs> terlalu berat gitu. Padahal tidak berat, kita bertahap. Ini dulu, nanti kita dari bawah nanti. Ya, saya kira inilah tiga tingkatan. Berikutnya apa? Pekan depan. Pekan depan. Ya. Pekan depan kita akan sampai tolong diingatkan abdun adalah panggilan yang tertinggi kalau kita sudah dipanggil oleh Allah dengan abd. Setelah kita beribadah, maka nanti kita akan dipanggil dengan abd. Subhanalladzi asra bi 'abdihi فأوها إلى abdihi ما أوها يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي jannati ah ini akan langsung masuk surga tanpa hisap nah itu jadi saya kira ini dulu dan insyaallah pekan depan sudah kita masuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup sekian. Ada pertanyaan sebelumnya kita tutup? Iya ya, monggo monggo. Ya. Oh iya. Saya pernah uh, baca hadis yang sangat populer di kalangan kaum muslimin. Ya. Hadis itu berbunyi awaludin ma'rifatuhu. Jadi, pangkal dari agama itu mengenal dia. Tapi kalau yang disampaikan oleh Pak Mutarab dan tadi kok bunyinya kok ma'rifatullah. uh, yang saya pahami itu begini. Kalau ma'rifatuhu itu kan berarti mengenal sesuatu yang diberi nama atau musama. Sedangkan kalau ma'rifatullah itu kan mengenal nama atau mengenal asma itu sendiri. Nah, ini saya mohon penjelasan dari Pak Muhtar Terima kasih. Ya. Jadi awaluddin ma'rifatuhu Gitu. <laughs> gitu. Ya, hu itu sama dengan Allah. Jadi awaluddin ma'rifatullah. Ada mana? Hadis Rasulullah sangat populer. Awaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama kita mengenal din itu sejak zaman Nabi Adam ma'rifatullah mengenal Allah. Allah itu ismuzat Allah. Dari Asmaul Husna yang 99 ke 100 Allah. Dan Allah itu tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun juga. Tidak bisa diterjemahkan gusti, tidak bisa diterjemahkan karaeng, tidak bisa diterjemahkan pangeran, tidak bisa diterjemahkan apalagi apa saja. Itu Allah. Ah, Allah, Allah, Allah, Allah. Jadi makrifatullah itu ismu zat yang tertinggi di mana kalimat Allah itu ah, ini. Awwaluddin makrifatullah. Ini, Jadi asas utama agama adalah makrifatullah kalimatul ikhlas, ini la ilaha illallah dinamakan kalimat thayyibah, kalimatul ihsan. Kali, ada 23 namanya dalam Al-Qur'an. La ilaha illallah dan coba Kak, tulisan Allah. Nah, Allah itu satu-satunya tulisan di dunia yang jika dibuang mulai dari awal sampai ujungnya itu tetap kembali kepada Allah. Allah. Hah? Nah. Tulisan, tulisan Allah. Ya, ini Allah nama zat. Ini nih. Dibuang alifnya lillahi. Ya. Dibuang alifnya lillah. Dibuang lagi lamnya lahu. Hu Allah lagi dibuang lagi lamnya tinggal hu hu hu ma'rifatuhu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu hu hu hu hu hu ada yang mengatakan puncak dari nama Allah itu hu hu itulah sebabnya saya Yusuf mengatakan zikir yang paling tinggi yaitu dengan sir hu hu hu, hu. tapi tak usah dulu ke sana <laughs> gitu. tapi ada bukan inti daripada nama Allah itu alif ini alif ya saya di Aceh ya karena kita bangun pesantren di sana di Montasik di Aceh Besar dan di Malabo saya berkunjung ke kiai-kiai ulama, ada pesantren Al-Quran di dekat bandara itu hanya mengungkap rahasia-rahasia huruf Al-Quran. Apa rahasianya? Alif, ba, ta, ta, jim, ha, ha, dal, dan ra, si. Ada santri situ Pak Kiai. Saya sudah tujuh tahun mesantren di sini. Basmalah saja encan hatam. Tujuh tahun mempelajari Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya, rahasianya mulai dari ba, sin, men, Ya, sealif sampai sembilan. Apa bak? Ya, kalau saya yang mengenal apa bak sin mim itu panjangannya ini ke sini ini ke sini maknanya itu malah hurufnya sembilan belas. Sembilan belas huruf ini adalah benteng daripada malaikat sembilan belas penjaga neraka neraka zabania itu benteng cuma ya belum sampai kita ke sana <laughs> gitu. Rahasia huruf. Jadi hu hu hu itu Allah. Ya. Jadi la ilaha illallah Allah lillahi lahu hu huwa. Jadi di dalam ayat kursi 17 kali nama Allah kita sebut kata Nabi. Hurufnya 50 huruf. Ayat kursi itu hurufnya 50. Ya. Kemudian 17 kali nama Allah. Allahu la ilaha illa hu huwa. Itu Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhu hu hu itu Allah. Sinatu wa la, la hu Allah. Ma fis samawati wa man dal yashfa'u inda hu illa bi idni hi hi Allah itu. Jadi hi hu hu hu hu itu Allah. Ya, jadi kalau dikatakan ma'rif awaluddin ma'rifatuhu itu juga kepada Allah. Ma'rifatullah ya mengenal Allah. Ma'rifatullah. Ya. Mungkin cukup. <laughs> ya, nanti kita akan ke sana lagi. Jadi hu hu hu hu hu hu ya <laughs> gitu. ya saya kira cukup sekian kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin demikianlah ibu-ibu dan bapak-bapak telah kita dengarkan kuliah Mahlifatullah ini sampai ketemu Rabu insyaallah Rabu depan ini atas surakarsa ibu-ibu juga terima kasih terutama Ibu Hajah Astuti ini yang telah memperakarsai semoga menjadikan syafaatan hasanatan bagi kita sekalian Allahumma amin bila taufik wal hidayah waridwal inayah wa kumingkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, buku-buku eh, itu ada di luar dan macam-macam buku.